saya sekarang mau sembahyang Fadal tuhri, fadu zuhur arba'a rakaatin empat rakaat adaan tunai makmuman jadi makmum atau imaman jadi imam lillahi ta'ala dengan atas nama Allah itu bahasa Arab kalau misalnya begitu apa kita nanti apa tidak boleh bahasa Indonesia akan susah lagi nanti itu. Nanti kalau ada pekerjaan kita yang lain, kita mau keluar. Mau kemana? Saya selalu akan keluar dari rumah, mau pergi ke pasar membeli barang. Apa kita bicarakan lagi begitu? Tentu tidak. Jadi, janganlah masuk-masuk bilang-bilang ke masuk neraka, masuk neraka saja. Tidak apa. Banyak orang yang tidak memakai usali itu jadi kalau kita tidak memakai sali juga tidak apa, asal kita sadar betul sembahyang apa yang kita sembahyang. Zuhur tak Asal tak. Nah, tentu kalau ditanya orang waktu itu kita bisa bilang ini salah semua musim asar nih. Jadi memang yang paling kerasnya cuma tidak usah pakai usali itu. Tapi tidak ada masuk neraka, masuk neraka, lekas betul orang masuk neraka untuk kalau begitu keadaannya. Ya. Jadi begitu Bu Untuk pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini Bu ya. Iya. Berasal dari saudara Agus Rashid Karman. -mm. Siswa SMEA Karawang. -mm. Isi pertanyaannya begini Bu ya. Mm. Ada tiga buah. Yang pertama, mohon jawaban tentang adanya Imam Mahdi Bu ya. Ya, ada itu keterangan-keterangan tentang Imam Mahdi. Katanya akan datang di akhir zaman membawa petunjuk. Jadi sudah sebagai kepercayaan. Nah, kalau di, di Jawa, ini namanya Ratu Adil. Kalau di Makassar namanya Karayeng Data. Dia akan membawa keadilan ke muka dunia ini. Memang ada kepercayaan demikian. Tetapi bagi kita, orang penganut faham ahlus sunnah wal jamaah, ini tidak menjadi prinsip kepercayaan. Segala sesuatu akan datang juga orang yang akan memperbaharui faham agama. Jadi tidak usah menyebut Mahdi seperti itu juga demikian keadaannya. Sama dengan pertanyaan yang tadi. Jadi kepercayaan kepada kedatangan Imam Mahdi itu memang ada, terutama dalam kalangan Syiah. Bagi mereka itu prinsip kepercayaan itu. Bagi kita, ahli sunnah, tidak tersebut dalam kepercayaannya lima. Yang enam, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, dan percaya untung baik dan untung buruk, itu sudah tertulis pada sisi Allah Ta'ala. Anda ada nomor tujuh, percaya akan Imam Ali akan datang. Anda ada kepercayaan kita yang begitu. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Agus Rashid Karman ini, Bu ya. Mm-hmm. Berisi begini. Kapan dilakukannya sembahyang jamak takdim dan jamak takhir? Dan bagaimanakah niatnya? Kalau kita dalam perjalanan Misalnya kita berangkat pada waktu zuhur akan sampai nanti di tempat yang kita tuju itu tak naik kapal terbang, entah naik mobil, entah apa. Habis maghrib baru kan sampai di sana. Ah, kita jamak takdim dulu. Kita sembahyangkan zuhur dan asar yang nanti sesampai kita di tempat yang kita tuju misalnya pukul waktu maghrib itu boleh nanti maghribnya kita sembayangkan takhir disatukan dengan isya itulah pertemuan antara jamak takhir dengan jamak takdim kalau waktu asar disembahyangkan lebih dulu pada waktu zuhur itu namanya takdim. Sebaliknya kalau waktu zuhur itu disembayangkan di waktu asar atau maghrib disembayangkan di waktu isya itu namanya jamak takhir. Mengenai niatnya bu? Ya niatnya begitu saya sengaja tidak tidak usah pakai ustalinya lagi dengan niat niatan saja sudah boleh. Saya sekarang Misalnya kita dalam kapal terbang, hari sudah waktu maghrib. Nanti akan sampai di tempat yang kita tuju baru pukul 9. Ah, nanti saja saya sembahyang maghrib, saya sampai saya di tempat itu. Itu namanya sama, takdir. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saudara Agus Rashid Karman ini, iya. Berisi begini. Kalau kita sembahyang mengambil air wudhu dulu dengan niatnya, bagaimana kalau kita hendak membaca Al-Quran, mengambil dulu, mengambil wudhu dulu, apakah niatnya sama dengan kita mengambil air sembahyang itu, Bu? Ya, ya sama saja. Itu kalau sudah mengambil air untuk mengambil air sembahyang kan sama artinya itu. Jadi kalau kita sudah berwudhu itu lebih baik sekali. Meskipun waktunya belum datang, kita baca Quran. Itu lebih afdal membaca Quran dengan berwudhu. Malah ada ulama yang mengatakan wajib dengan dasar la yamassuhu illal mutaharun. Tapi saya berpendapat dengan udu yang telah dipakai tadi yang kita telah kerjakan boleh kita membaca Quran lebih afdal, lebih utama. Nah, nanti dengan utuh juga sesudah kita baca Al-Quran dua juzu misalnya kedengaran azan Allah Akbar Allah Akbar tidak usah ambil uduk lagi karena untuk tidak ada. Ambil uduk juga boleh. Itu namanya memperbaru-baru uduk. Sudah? Sudah selesai Bu ya. Ah, ya terima kasih Nala ya, atas tolongan membacakannya itu nanti lain hari tolong bacakan lagi. insyaallah Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar yang terhormat, yang mulia. Hari Senin biasanya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Anak Anda diharap supaya sudi memecahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, dengan senang hati Bu ya. Iya. Baiklah Buya, kita mulai saja dengan pertanyaan surat yang pertama dari Saudara Wali Judin, Jalan Budi Kemuliaan nomor 13 garis miring 47, hmm. Jakarta Pusat. Hmm. Pertanyaannya begini, Buya. Hmm. Istri saya baru melahirkan, yeah. sekalipun melalui operasi besar. Yeah. Alhamdulillah, ibu dan anak dalam keadaan selamat. Setelah operasi tersebut, kami disuruh untuk masuk KB ya. demi keselamatan. Akhirnya, menstruasi tidak teratur. Kadang-kadang hampir satu bulan. Dengan demikian tidak dapat melanjutkan sembahyang. Mohon penjelasan dari Buya. Yang kewajiban sembahyang itu tetap ada